Hadis terakhir, ulun ulangi lagi. Berkata Al Imam Tirmidzi, haddatsana Muhammad ibnu Bashar, qala qala haddatsana Abdurrahman ibnu Mahdi an Ibrahim ibn Nafi' al-Makki an ibni Abi Najih an Mujahid an Ummi Hani qalat raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhafa'ir arba. Kata Imam Tirmizi menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar yang gelarnya adalah Bundar. Qala beliau mengatakan menceritakan kepada kami Abdurrahman ibnu Mahdi an Ibrahim ibn Nafi' al-Makki an ibni Abi Najih an ibni Abi Najih nama aslinya Abdullah bin Yasar ibnu Abi Najih Abdullah bin Yasar an Mujahid an Ummi dari Ummu saudarinya Ali bin Abi Thalib. Ummu nama aslinya Fakhitah. Fakhitah. Juga ada yang menyebutkan nama aslinya Hindun. Qalat beliau mengatakan Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzaba fa'ir arba'. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai empat kelompok rambut. Maksud dari dhafair empat kelompok rambut maksudnya adalah rambut itu sebagian kepada sebagian yang lain masuk seperti dikepang tapi bukan dikepang ya masuk sebagian kepada sebagiannya yang ada empat seperti itu di kitab disebutkan syarah eh, Hasyiah Ibnu Majah Injahul Hajah Hasyiah Ibnu Majah Nabi mengelompokkan rambutnya empat seperti itu untuk menolak debu, untuk menolak debu ketika safar. Ini hadis terakhir tentang seputar rambut. Nah, Syekh Abdul Razak hafizahullah taala menjelaskan lagi seputar hukum rambut. Apakah disunahkan memanjangkan rambut? Kemudian rambut bagaimana yang disunahkan? Kemudian tentang rambut-rambut yang menyerupai laki-laki atau laki-laki menyerupai rambut perempuan. Tasyabuh bin nisa atau perempuan menyerupai laki-laki atau laki-laki menyerupai perempuan. Faidah kata beliau, Su'ila Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala an italati sya'rir ra'si wa tawfirih. Ditanya Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin tentang memanjangkan rambut kepala dan menjadikannya wafroh. Wafroh rambut sampai ke cuping telinga. Bagaimana hukum memanjangkan rambut dan juga hukum memanjangkan rambut sampai ke cuping telinga? Intinya panjang. Hal huwa minas sunnah amla? Apakah dia termasuk sunnah? Ajaran Nabi Shallallahu alaihi wasallam apakah tidak? Fakola maka beliau menjawab La laisa minas sunnah. Kata beliau laisa minas sunnah. Memanjangkan rambut itu bukan termasuk sunnah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ittakhadahu haitsu innan nasa fi dzalikal waqti yattakhidunahu. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkan rambut beliau bahkan sampai ke bahu? Dikarenakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya memanjangkan rambut dari segi bahwasanya orang-orang atau masyarakat ketika itu memanjangkannya. Jadi ketika, eh, kenapa Nabi memanjangkan rambut bahkan sampai ke bahu dikarenakan masyarakat ketika itu juga memanjangkannya. Berarti memanjangkannya Nabi rambut dikarenakan kebiasaan manusia ketika ketika itu. Walihada <clears throat> lama roa sabiyan huliqa ba'du ra'sihi qala ihliqhu kullahu awitrukhu kullahu walau kana sya'ru mimma yanbaghi ittikhaduhu laqala abkihi. Oleh karena inilah Nabi e, memanjangkan rambut karena kebiasaan masyarakat ketika itu. Oleh karena inilah manakala Rasul Shallallahu alaihi wasallam melihat seorang anak yang digundul sebagian kepalanya. Itu namanya apa? Koza ya. Koza. Yaitu menggundul sebagian kemudian meninggalkan sebagian. Kausa itu banyak bentuknya, bukan cuma samping sini saja. Bisa sininya gundul, sininya enggak. Atau sininya gundul, sininya enggak. Intinya meninggalkan di bagian manapun, menggundul di manapun, kemudian meninggalkan di bagian manapun. Qala, nah ketika Nabi melihat seorang anak menggundul sebagian kepalanya dan meninggalkan sebagian kepalanya, berarti bersisa kalau bersisa rambutnya. Qala ihliqhu kullahu gundul rambut semuanya kata Nabi au utrukhu kullahu atau biarkan semuanya jangan setengahnya digundul setengahnya kada kemudian walau kana sya'ru mimma yanbaghi ittikhaduhu laqala bikihi nah seandainya rambut itu sepantasnya atau siogianya dipanjangkan maka Nabi suruh membiarkan rambut tadi itu menunjukkan bahwasanya memanjangkan rambut bukan termasuk sunnah. Kemudian Syekh Abdul Razak melanjutkan lagi. Wa ala hadza fanaqul ittikhadhu sya'ri laisa minas sunnah. Oleh karena itulah kita katakan bahwasanya memanjangkan rambut bukan termasuk sunnah. Lakin ingkanan nasu ya'tadu nadzalika faf'al. Kata beliau, tetapi apabila orang-orang atau masyarakat terbiasa kebiasaannya di masyarakat tersebut memanjangkan rambut, maka panjangkanlah. Karena apa? Karena Nabi ketika itu memanjangkan rambut karena kebiasaan masyarakat tersempat memanjangkan rambut. Kalau kita berada di suatu tempat yang mana mereka memanjangkan rambut, tentu dalam batasan jangan sampai seperti wanita. Maka panjangkanlah rambut untuk mengikuti kebiasaan orang-orang ketika itu. Wa illa faf'al ma duhun nas dan kecuali maka kerjakanlah seandainya tidak memanjangkan rambut bukan kebiasaan masyarakat kerjakanlah apa yang dibiasakan oleh manusia setempat orang-orang setempat kalau misalnya ternyata di kampung itu rambutnya pendek kalau orangnya pendek maka kita juga ikut pendek intinya mengikuti kebiasaan kebiasaan orang ini juga bagus pernyataan beliau. Li'anna sunnah qad takunu sunnatan bi'ainiha wa qad takunu sunnatan bijinsiha. Karena yang namanya sunnah, sunnah ini bukan hukum taklif fikih ya, sunnah wajib haram bukan. Sunnah di sini adalah ajaran Rasulullah SAW. Dikarenakan sunnah atau ajaran Rasulullah SAW terkadang memang sunnah dari segi zatnya, sunnah dari segi zatnya. Contoh sholat duha misalnya. Sholat duha memang sunnah secara zatnya. Beda halnya nanti disebutkan contoh pakaian. Pakaian itu secara asal hukumnya apa? Mubah ya. Tapi nanti dia menjadi sunnah. Jadi secara asal dia bukan sunnah. Tapi menjadi sunnah karena jenisnya nanti disebutkan oleh Syekh contohnya apa. Lianna sunnah qad takunu sunnatan bi'ainiha seperti sholat duha, bersiwak, yang memang sunnah secara zatnya sunnah. Waqad takunu sunnatan bijinsiha. Terkadang sunnah itu menjadi sunnah sesuatu itu menjadi sunnah dikarenakan jenisnya. Contohnya apa? Kata Syekh Abdul Razak, "Famathalan al-albisah." Maka contohnya adalah seperti pakaian atau baju. Illam takun muharramatan wal hay'atu illam takun muharramatan. Selama baju tadi tidak diharamkan atau bentuknya juga tidak diharamkan. Contohnya apa baju yang diharamkan? menyerupai perempuan, tasyabbuh dengan orang kafir, atau ada simbol-simbol agama kafir. Contoh simbol salib misalnya dan seterusnya. Maka itu diharam diharamkan. <laughs> Seperti baju bola misalnya. Kadang ada salibnya ya. Logonya ada di sini, tanda salib. Salib itu enggak mesti seperti ini ya. Tambah seperti juga salib. <laughs> Maka hati-hati membeli baju bola. <laughs> Jangan sampai ada simbol simbol salibnya. As-sunnah fiha ittiba'u ma 'alaihin nas. Seperti baju secara asal hukumnya adalah boleh mubah. Tapi menjadi sunnah as-sunnah fiha ittiba'u ma 'alaihin nas. Menjadi sunnah di dalam hal berpakaian apabila mengikuti kebiasaan manusia ketika itu. Jadi menjadi sunnah kalau mengikuti kebiasaan manusia selama pakaiannya tidak tidak diharamkan. Jadi secara jenis, secara zat pakaian itu bukan bukan sunnah. Kata Syekh Abdul Razak menjadi sunnah kalau kita mengikuti kebiasaan masyarakat ketika itu. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'alaha ittiba'an li'adatin nas. Dikarenakan Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukannya berpakaian atau memanjangkan rambut dikarenakan mengikuti kebiasaan manusia. Secara adat dia bukan sunnah, tapi karena mengikuti kebiasaan setempat maka menjadi sunnah. Contoh misalnya pian berada di kampung yang semuanya pakai sarung misalnya. Maka pian pakai sarung disunahkan mengikuti kebiasaan manusia. Selama tidak diharamkan pakaiannya atau jenisnya atau bentuknya. Fanaqul kata Syekh Abdul Razak mengomentari lagi, "Al-an jarat 'adatun nas alla yuttakhadha sya'ru." Sekarang kata beliau, zaman sekarang berlaku kebiasaan manusia tidak memanjangkan rambut. Jadi di Arab pun ya, kata Syekh Abdul Razak kebiasaan manusia tidak memanjangkan rambut. Sama kita di sini ya, kebiasaan kita rata-rata pian rambutnya pendek. Ya, berarti tidak disunahkan memanjangkan rambut dikarenakan tradisi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di zaman tersebut rambut orang-orangnya pan panjang. Jadi salah kalau orang berhujah kenapa pian ram, rambut pian panjang amang jajar kita. Belum memperhati Nabi jersidin maka sah salah karena kebiasaan kita sekarang rambut kita pen pendek. Walidzalik ulama unal kibar awwalu ma nadhkuru min al ulama al-kibar Abdul Rahman ibn Sa'di, kadzalika Syekhuna Abdul Aziz bin Bas wa kadzalika masyayikh al-akharun ka Syekh Muhammad bin Ibrahim wa ikhwanihi wa ghairihi min kibaril ulama. Kemudian kata beliau, oleh karena inilah para ulama-ulama terkemuka yang pertama kali kita sebutkan kalau kita sebutkan ulama-ulama kibar terkemuka itu siapa? Kata beliau seperti Syekh kita Abdurrahman bin Sa'di, Sa seperti juga Syekh Abdul Aziz bin Bas dan seperti itu juga <clears throat> syekh-syekh yang lain seperti Syekh Muhammad bin Ibrahim dan saudara-saudaranya dan yang lainnya dari pembesar para ulama. Apa kata Syekh Abdul Razak? La yattakhiduna asy La yattakhiduna Mereka tidak memanjangkan rambut. Itu menunjukkan bukan disunahkan di zaman sekarang memanjangkan rambut dikarenakan tradisi, kebiasaan, adat setempat zaman sekarang, bukan cuma di Arab bahkan di sini tidak memanjangkan rambut. Li'annahum la yarawna an hadza sunnah. Karena bahwasanya mereka tidak berpendapat bahwasanya memanjangkan rambut adalah sunnah. Wa nahnu na'lam annahum law ra'aw an hadza sunnah lakanu min ashaddin nas taharriyan littiba'is sunnah. Kata Syekh Abdul Razak <clears throat> Dan kita tahu bahwasanya mereka para ulama yang disebutkan tadi, seandainya mereka mengatakan atau berpendapat ini adalah sunnah, niscaya merekalah orang-orang yang sangat gigih mengikuti sunnah. Buktinya rambut-rambut mereka tidak tidak panjang dikarenakan itu bukan bukan sunnah. Syekh Abdul Razak meneruskan, "Fas-shawabu annahu taba'un li'adatin nas." Maka yang benarnya adalah perihal rambut perihal berpakaian itu mengikuti kebiasaan manusia, kebiasaan masyarakat setempat. In kunta fi makanin ya'tadun nasu fihi ittikhadha fattakhidhu wa illa fala. Jika engkau berada di tempat yang manusia terbiasa memanjangkan rambut, maka panjangkanlah. Tapi jika tidak, maka pendekkanlah. Tergantung kebiasaan orang setempat. Nah, kemudian setelah beliau menguraikan seputar rambut, seputar sunnah yang secara zat memang sunnah atau sesuatu yang bukan sunnah menjadi sunnah dikarenakan jenisnya. Kata beliau, lakin yajib an yuh an yuh <clears throat> an yuhazzar asyaddal hazar minat tashabbuh bil kufar au bin nisa. Tetapi wajib hukumnya bahwa seseorang itu waspada dengan sangat waspada waspada apa? Tasyabbuh bil kufar, menyerupai orang kafir atau menyerupai dengan perempuan. Berpakaian menyerupai perempuan atau memanjangkan rambut seperti perempuan atau orang-orang kafir. Wa qala qad wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Wa aidon ini ada pernyataan yang bagus tentang seputar memanjangkan rambut yang seperti perempuan. Wa aidon dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihin minar rijal bin nisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Kalau misalnya di dalam hadis itu ada kata-kata laknat dalam suatu perbuatan, berarti itu menunjukkan dosa dosa besar. Di sini ada kata-kata bagus yang ulun ambil di Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari tentang uh, menyerupai perempuan, ya, laki-laki ya, menyerupai perempuan atau sebaliknya perempuan menyerupai laki-laki. Al-Imam Ibn Hajar mengutip perkataan Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari. Kata beliau, al makna la yajuzu lirrijal atashabbuh bin nisa fil libas wazina. Maknanya adalah tidak boleh bagi laki-laki menyerupai perempuan dalam hal berpakaian dan berhias. Ya, berhias yang identik dengan perempuan. Contoh gelang, hiasan perempuan, gelang kaki atau memakai make up ya juga tidak, tidak atau memakai lipstick juga tidak boleh. Zaman sekarang banyak laki-laki memakai lipstick supaya kelihatan kelihatan merah. Jadi itu sudah terjadi jam sekarang. Jangan bingung, pian pian habang, laki-laki pian habang bibirnya memakai lips lipstick. Allati takhtassu bin nisa ila akhirih. Yang mana pakaian dan hiasan tadi khusus untuk perempuan. Sama seperti bando. Bando itu apa ya? Untuk mengikat rambut perempuan kan? Rambutnya laki-laki rambutnya panjang sampai bahu misalnya tapi diikat dengan bando. Bando itu identik dengan perempuan. Itu hukumnya bagaimana? Nanti ada disebutkan di sini. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Hajar, berarti kata Ibnu Jarir atau Bari tidak boleh laki-laki menyerupai perempuan yang khusus dimiliki oleh perempuan seperti pakaian dan hiasan. Kata Al-Imam Ibnu Hajar, kultu saya mengatakan Wakadha fil kalam wal mashyi. Demikian juga tidak boleh laki-laki menyerupai perempuan dalam hal berbicara dan berjalan. Tidak boleh kita mengikuti gaya bicara perempuan atau mengikuti gaya berjalan perempuan walaupun bercanda. Tidak boleh. Gayaan mempati seperti bebanciran jar kita. Mempati gaya bebinian tapinya bergaya tetap tidak tidak boleh bercanda pun enggak boleh ya. Mengikuti gaya perempuan, berjalan ala perempuan ya. Nah, tapi ada pertanyaan, bagaimana seandainya laki-laki ini sejak lahir seperti itu, bebanciran, kalau ngomong kayak kayak bebinian, kalau berjalan kayak kayak perempuan. Se secara lahir memang seperti itu dia diciptakan. Nah, bagaimana seharusnya orang ini? Kemudian kata Syekh, kata Syekh, kata Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan Mana tadi? Wa amma man kana dzalik min asli khilqatihi. Adapun kalau ngomongnya, jalannya itu secara asal penciptaannya. Artinya sejak lahir ya memang kayak itu, pembawaannya sudah seperti bukan diulah-ulah ya. Haramnya bagi laki-laki dia sengaja membikin-bikin ngomongnya atau gaya berjalannya seperti perempuan secara sengaja. Tapi bagaimana keadaannya kalau seandainya itu Sejak lahir seperti itu ya. Dia ngomong kayak bebinian gitu nah, berjalan juga kayak bebinian padahal lakian. Wa in fa innama yu'maru bitakallufi tarkihi wal idman ala dzalika bitadrij. Kata Ali bin Hajar, maka orang tadi, laki-laki tadi yang sejak lahir seperti itu ya, gaya ngomongnya, gaya jalannya kayak perempuan, fa innama yu'mar, sungguh dia diperintahkan untuk memaksakan meninggalkannya, takalluf memberat-beratkan memberatkan dirinya untuk meninggalkannya. Dia harus berusaha dulu meninggalkan perbuatan tersebut. Karena identik dengan perempuan ya. Kan kita temukan ya laki-laki. Ada yang laki-laki memang sejak lahir gaya ngomongnya seperti bebinian, ada yang diulah, ulah dulu kayak itu, wah ini pin bebinian, bebanciran kayak itu nah. Ini yang haram jelas ya, sengaja merubah. Tapi kalau memang secara sejak lahir seperti itu, maka dia harus berusaha dulu walaupun itu berat untuk meninggalkan seperti perempuan tadi, gaya ngomong dan gaya berjalan. Dan wal wal idman ala dzalik dan terus-menerus seperti itu. Dia harus berusaha dulu walaupun berat. Bit tadrij dengan sedikit demi sedikit. Berangsur-angsur enggak enggak bisa ya orang langsung enggak bisa karena sejak lahir seperti itu. Jadi harus dia membiasakan terus-menerus walaupun berat sedikit demi sedikit. Harus seperti itu. Nah, kalau misalnya dia tidak berusaha untuk menghilangkannya, Katanya dibiarkan aja Raina, nggak ada usaha untuk menghilangkan gaya ngomong dan gaya e, berjalannya perempuan. Fa illam yaf'al wa tamada dakhalahu dzam. Dan jika dia tidak mengerjakan tadi, berusaha untuk meninggalkannya walaupun berat dan terus-menerus seperti itu, maka dia termasuk di dalam azam. Zam itu hinaan. Hinaan yaitu dapat laknat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dia harus berusaha dulu. Kalau dia sejak lahir seperti seperti itu. Tapi kalau diulah-ulah sengaja maka ini sudah haram sudah. Karena kita dapatkan lagi kenanakan biasa aja. Pas sudah remaja pin berubah suaranya. Nah, ini kan ketahuan dia sudah merubah ya. Sengaja merubah suara seperti itu. Maka hukumnya haram. Laknat Rasul sallallahu alaihi wasallam dosa dosa besar. Nah, kemudian kata Syekh Abdul Razak lagi, "Wa ma'ahada fa ba'du syabab qad yurabbi sya'rahu wa yutiluhu. Dan meskipun demikian, sebagian remaja, kata beliau, sungguh sebagian mereka menjaga rambutnya dan memanjangkannya wa yakunu fi tasrihihi lahu mithlul mar'ah tamaman dan gaya menyisirnya sama seperti perempuan secara sempurna Maksudnya ketika dia memanjangkan rambut laki-laki ini sampai ke bahu, tapi menyisirnya lurus seperti bebi bebinian. Kalau misalnya ada orang laki-laki rambutnya panjang, kemudian dari belakang, kita lihat itu seperti bebinian. Gaya nyisirnya itu rapi, halus seperti bebinian, maka ini haram. Karena sudah menyerupai bebi bebinian gaya menyisirnya, nggak boleh. Dilihat gaya bebinian memang benar-benar seperti perempuan dari belakang. Walaupun sampai bahu nggak boleh. Karena sudah menyerupai bebi, bebinian, gaya nyisirnya dikasih bando, nah sudah. Maka seperti tasyabuh dengan perempuan haram walaupun sudah sampai ke pundak ya. Secara asal kan boleh ya. Tapi kalau sudah mirip gayanya seperti gaya rambut perempuan maka hukumnya haram. Enggak nah, boleh ya. Sisir di salon dikasih puang ya, seperti bebinian maka tidak tidak boleh haram hukumnya. Kemudian dilanjutkan lagi warubbama sta'ara ba'dha adawati ukhtihi allati taduha fi sya'riha liyaj'alaha fi sya'rihi. Dan barangkali nah sebagian pemuda tadi meminjam sebagian aksesoris saudarinya yang saudarinya tadi meletakkannya di rambutnya untuk dijadikan di rambut laki-laki tadi. Terkadang karena panjang meminjam jepitan acilnya, mamanya, adik bebinian, kakak bebinian diandak di rambutnya karena rambutnya panjang maka juga tidak boleh. Karena aksesoris tadi identik dengan perempuan ya. Warnanya pink ulang. Nah, maka ini yang perlu diperhatikan bagi orang-orang yang rambutnya panjang. Beliau contohkan kal masikat lisyari seperti pegangan rambut. Jepitan rambut itu apa? Nah, bando ya. Ya seperti itulah. Fayakunu misla ukhtihi tamaman. Maka rambutnya persis seperti saudarinya. Karena dia memakai bando tadi. Disisir pulang di salon pulang. Kayak kayak kakak perempuannya, kayak mamanya ya seperti itu. Maka haram hukumnya. La siyama nah annahu yahluqu lihyatahu tamaman. Apalagi dia mencukur habis janggut janggutnya baginya ya, seperti perempuan. Makanya kenapa di antara alasan diharamkan memangkas jenggot habis dikarenakan itu tasyabuh dengan perempuan. Apalagi jenggotnya dipangkas habis maka seperti perempuan rambut panjang, kada berjanggut pulang maka seperti perempuan. Disuruh, dibantu dan lain-lain hukumnya haram. Bal yantafiha bahkan dia cabut wa yasta'iru min ukhtihi aidan al asya allati tudfi ala khaddihi naw'an min al humrah dan juga dia meminjam dari saudarinya sesuatu yang menyempurnakan di pipinya semacam bedak yang berwarna merah sudah rambut panjang janggut dicukur habis memakai bedak memakai kupur pulang sempurnalah keperempuannya ya wa ba'duhum rubbama tashabbaha bil kuffar fi qassati sya'ri aw launihi. Sebagian mereka juga terkadang tashabbuh dengan orang-orang kafir dalam atau seperti cara meng, dalam hal menggunting rambutnya atau mewarnainya. Ya. Mohakkah namanya apa? Identik dengan orang ya. Gaya rambutnya seperti itu ya, menyerupai orang-orang kafir. Makanya ulun tegaskan, qaza itu hukumnya apa? haramkah? <laughs> Qaza. Syekh Muhammad bin Salim Utsaimin makruh. Ibnu Hajar juga menukil ijma hukumnya makruh. Tapi bisa menjadi haram kalau tasyabuh dengan orang kafir. Menjadi haram kalau tasyabuh dengan orang kafir. Sepertinya seperti mohak ya, identik dengan orang-orang kafir. Orang yang rock seperti itu ya. Kalau misalnya gaya menggunting rambut walaupun pendek ya, tapi gaya mengguntingnya identik dengan orang-orang kafir, maka juga hukumnya haram. Atau mewarnai rambut. Nah, apa? mewarnai rambut lah? Warna pink bisa ya. <laughs> Laki-laki warna pink, pendek sebenarnya pendek tapi warna pink identik dengan perempuan, kemudian identik dengan orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir kan gak ada aturan dalam masalah membahas rambut. Yang penting rambut gaya gimana saja. Seperti orang-orang Korea misalnya. K-pop K-pop Korea kan macam-macam rambutnya diikuti oleh kita tasyabbu bil bil kufar. Nah kata beliau wahadihi musibatun azimatun. Ini adalah musibah yang besar. Ini cuma rambut lah, cuma rambut, belum yang lain kebiasaan, tradisi atau misalnya ajaran atau pemikiran umpat gaya barat orang kafir ini baru ram, rambut. Wahadhi musibah azim. Ini adalah musibah yang yang besar. Baru rambut lah. Sudah musibahnya ganal dah, belum yang yang lain. Wa magola ghalata ba'duhum haula wa qala tawfirus sya'ri sunnah. Ini syubhatnya ya. Dan terkadang dan barangkali salah paham sebagian dari mereka yang memanjangkan rambut tadi, mereka mengatakan taufirus sya'ri sunnah, memanjangkan rambut sampai telinga itu sunnah ya. Karena melihat hadis Nabi ya, karena hadis Nabi rambut Nabi pernah pan, panjang, tapi rambut Nabi panjang karena mengikuti adat kebiasaan setempat. Kalau zaman sekarang panjang itu jarang ya, orang lebih suka pen, pendek. Ma'atafritihi rubama bis mafrudah wallahu musta'an. Dia mengatakan rambut adalah sunnah. Tapi dia lalai terkadang dalam masalah salat wajib. Rambut sunnah tapi kada sembahyang, nah ini kan luput ya. Nunggu sunnahnya Nabi ya. Tapi sini kata sembahyang, pulang janggut dilarap, kemudian jenggot, eh, jenggot sengot di dipanjangkan, kan terbalik ya. Kadang mengikuti sunnah karena karena dia suka, karena rambut panjang dia suka, bukan karena sunnahnya, tapi karena dia suka dengan rambut panjang, kemudian berlindung dengan mengatakan itu sunnah. pada sembahyang kada sidin. Pada itu jelas-jelas wah wajib hukumnya. Kemudian baru kita masuk sedikit lagi. Ini belum sampai Bang Isrok. Isrok di sini jam 6.25. 6.25. Berarti tambah 10 menit lagi kah? 10 15 menit lagi. Ya 5 menit atau 10 menit lah. Sampai isrok akan. Terakhir tentang bab yang baru Babu majaa fi tarajjuli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab hadis-hadis yang datang seputar menyisir Rasul sallallahu alaihi menyisir rambut ya. Menyisir rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi tentang rambutnya. Ini tentang menyisir rambutnya. Aqadal musannifu rahimahullahu taala hadhi tarjamah li bayani ma yata'allaqu bi tarajjulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wat tarajjul huwa tasrifu sya'ri wa tanzifuhu wal inayatu bihi. Kemudian penulis membuat bab ini untuk menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan menyisirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam rambutnya dan menyisir rambut maknanya adalah tasrihu sya'ri, meratakan, merapikan rambut dan membersihkannya dan memperhatikannya. Jadi namanya tarajul menyisir itu adalah merapikan rambut kemudian membersihkannya dan memperhatikannya. Jadi hal dalam hal masalah rambut pun Rasulullah SAW memperhatikannya. Bukan cuma dibiarkan apa adanya ya. Kalau panjang bisa disisir. Kalau misalnya bisa dibelah tengah, bikin belah tengah dan seterusnya. Wa kana hadihu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal bab wa fi bab wasatan. Dan adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini dan dalam masalah-masalah yang lain, bab-bab yang lain wasatan, sedang ya. Sedang wasat, sedang, tidak berlebihan dan tidak melalaikan dalam perkara rambut. Falaysa haluhu kaman hammuhu sya'ruhu fayaqdi fi tasrihihi wa islahihi awqatan tawilan. Maka keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti orang yang memperhatikan rambutnya. Afwan, ulun tersalah maka tidaklah keadaan rambut Shallallahu alaihi wasallam seperti orang yang sangat memperhatikan rambutnya yang mana dia menghabiskan waktunya yang banyak dalam hal menyisir dan membaguskannya. Jadi intinya ketika Rasul menyisir rambut, memperhatikan rambut itu sedang. Maksudnya tidak melalaikan masalah rambut dan tidak membuang-buang waktu dalam hal rambut. Kadang makanya resiko rambut panjang itu sering banyak-banyak membuang membuang waktu. Kadang ke salon satu jam rambut aja. Kadang ini dan itu. Banyak melalaikan waktu ketika mengurus masalah rambut saja. Lebih tidak ya, sedang ya. Kalau panjang disisir, kemudian kalau misalnya bisa dibelah tengah maka dibelah, dibelah tengah. Jangan sampai banyak menghabiskan waktu cuma gara-gara urusan rambut saja. Wala kahali man yuhmalu sya'ruhu wala ya'tani bihi albattata dan juga tidak seperti orang yang melalaikan rambutnya dan tidak memperhatikan rambutnya sama sekali tidak ya, Nabi tidak menghabiskan waktu dalam masalah rambut dan juga tidak melalaikan rambutnya tidak memperhatikan rambutnya sama sekali enggak Nabi juga memperhatikan rambutnya wa innamaka nawasatan duna ifratin aw tafrid dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah rambut wasat sedang tidak berlebihan dan tidak melalaikan, tidak melampaui batas dan juga tidak melalaikan. Ya, kalau bisa disisir, disisir, dirapikan. Kalau bisa dibelah tengah, maka dibelah tengah. Tidak sampai banyak menghabiskan waktu dalam masalah rambut atau juga melalaikan sama sekali, tidak disisir, tidak dirapikan misalnya. Wallahu taala alam bisawab. Ya, ini baru mukadimah tentang cara menyisir atau Nabi memperhatikan masalah rambut sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan sambung di pertemuan berikutnya hadis yang pertama tentang masalah menyisir rambut. Jadi masalah sepele ya, mas, bukan masalah sepele maksudnya maksudnya adalah masalah yang yang dianggap kebanyakan orang itu tidak ada nilainya ya, masalah rambut. Tapi Nabi sendiri perhatikan masalah rambut. Jadi intinya adalah beliau memperhatikan masalah penampilan masalah penampilan. Ada satu pertanyaan, bolehkah melebatkan janggut menggunakan minyak atau krim penumbuh atau pelebat jenggot? Biarkan jenggot tumbuh. Karena Nabi mengatakan aful liha. Biarkan jenggot tumbuh bukan dirangsang ya. <laughs> Makai minyak supaya dirangsang sampai panjang kada. Intinya dibiarkan tumbuh ya. Dibiarkan tumbuh bukan berarti di apa? Bukan ditatak atau dibiar atau dirangsang supaya panjang kada, maka dibiarkan tumbuh apa adanya. Kadang sebagian asatid gitu kan dikit jangkutnya, memang enggak enggak tumbuh mau gimana lagi. Ya. Dan mereka tidak tidak memakai minyak untuk memanjangkannya. Ya biarkan apa adanya, biarkan apa adanya. Wallahu a'lam bishawab. Eh, ini yang bisa ulun sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga hadis-hadis yang kita bacakan tadi semakin menambah kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semakin cinta maka semakin kita mengikuti ajaran-ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam.